Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla setelah sekian lama kita ada udur sehingga hanya memutarkan rekaman-rekaman pada masa yang lalu. Alhamdulillah hari Selasa ini kita bisa kembali bertemu secara langsung di udara untuk melanjutkan bahasan kita. Hari Selasa seperti biasa kita membahas masalah ilmu. Adapun masalah yang akan kita bahas tentang adab belajar dan mengajar serta karakteristik ulama-ulama akhirah dengan ulama-ulama su. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin membahas bab ini dengan pembahasan yang cukup detil. Berkata Al-Imam Ibn Qudamah, Ammal muta'allimu fayambaghi lahu taqdimu taharatin nafsi ana radha'ilil akhlaq wa madhmumi sifat id al-ilmu ibadatul qalb Adapun orang yang sedang belajar ilmu, hendaklah dia lebih dahulu membersihkan jiwanya dari keburukan akhlak dan sifat-sifat yang tercela. Karena ilmu itu hakikatnya adalah ibadahnya hati. Dia pun harus fokus dan memutuskan fikiran-fikiran yang bisa mengganggu konsentrasi dia dalam belajar ilmu. Oleh karena itu, generasi salafus soleh selalu mendahulukan ilmu di atas segala sesuatu. Oleh karena itu, di antara para ulama ada yang menikahnya sudah rada telat seperti Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala beliau menikah pada usia 40 tahun karena lebih mengutamakan ilmu. Sebagian lagi bahkan ada yang tidak menikah sama sekali seperti yang teralami oleh Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria An-Nawawi yang dikenal dengan Imam An-Nawawi, penyusun kitab Riyadus Salihin, penyusun kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, penyusun kitab Arba'in An-Nawawiyah dan yang lain-lainnya. Beliau seumur hidupnya tidak menikah karena kesibukan beliau dengan ilmu. Demikian juga apa yang dialami oleh Syekhul Islam. Beliau pun seumur hidupnya tidak menikah karena kesibukannya dengan ilmu. Suatu saat Abu Bakar Al-Anbari rahimahullah diberi hadiah seorang jariah. Jariah adalah hamba sahaya perempuan. Ketika wanita ini masuk menemui Abu Bakar Al-Anbari, maka Abu Bakar Al-Anbari saat itu sedang berfikir tentang sebuah ilmu, sebuah masalah. Berkatalah beliau akhrijuha ila nukhas. Keluarkan dia dari kamar saya. Si wanita itu bertanya hal min dambin apakah karena dosa? Dia menjawab la illa anna qalbi istaghala biq. Wa ma qudira mithluka yamna'ani ilmi. Bukan, bukan karena dosa. Tapi karena hati saya menjadi terfokus kepada kamu. Dan tidaklah layak orang sepertimu menghalangi saya dari ilmu. Oleh karena itulah, maka beliau melanjutkan tafakurnya tentang masalah ilmu. Berkata Imam Ibn Qudamah selanjutnya, Wa'alal muta'allim, ayyalqa zamama ayyulqiya zamamahu ilal muallim al marid zamamahu ilal tabib fayatawadhu lahu wa yubalighu fi khidmatih Orang yang belajar hendaklah bersikap di hadapan orang yang mengajarnya seperti sikap seorang yang sakit di hadapan dokternya. Tawadu dan menurut mengikuti seluruh nasihat si dokter. Dia tidak pernah membantah atau mendebat dokter tentang penyakit dan obatnya. Karena dia percaya yakin 100% dengan kemampuan si dokter. Makanya dia datang kepada dokter itu. Bila ada seorang pasien yang datang kepada dokter lalu mendebat dokter tentang penyakit dan obatnya, Siapapun pasti akan kesal dengan pasien seperti itu. Umpamanya gejala yang diungkapkan oleh si pasien perutnya mual, dadanya berdebar, kepala juga pusing, badan lemas. Dokter bilang, oh ini begini-begini. Lalu si pasien mengatakan, kalau menurut saya bukan begitu dok. Tapi ini penyakitnya lain lagi. Nah, dia sok tahu dibanding dokter. Maka dokter manapun akan kesal atau siapapun orang akan kesal kepada si pasien seperti itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kalau melihat Zaid bin Thabit menunggang untanya diambillah tali kekang unta tersebut lalu dituntun oleh Ibnu Abbas Lalu berkata Ibnu Abbas, "Hakadza umirna an naf'ala bil ulama." Demikianlah yang diperintahkan kepada kita untuk dilakukan kepada ulama. Oleh karena itulah maka tidak boleh seorang pun memposisikan dirinya sebagai talib di hadapan gurunya dengan posisi seperti seseorang pasien yang mendebat dokternya dalam hal penyakit dan dalam hal pengobatan dari penyakit tersebut. Adapun alim atau orang yang berilmu dia sejak mulai belajar ilmu wajib dia memperhatikan beberapa adab agar ilmunya benar-benar bermanfaat bagi dirinya dan bisa menyelamatkan dia dari murka dan adab Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang paling-paling harus diperhatikan adalah niat di dalam mencari ilmu. Karena dikhawatirkan bila niatnya salah, Kelak bila dia sudah menjadi ulama, dia akan menjadi seorang ulama su. Ulama su itu ulama yang buruk, yang jelek, yang jahat. Yang tujuan dari belajarnya hanya mengejar kesenangan duniawi semata-mata. Baik uang, popularitas atau sanjungan kehormatan. Berkata Al-Imam Ibn Qudamah, ulama usu humul ladzina qasduhum minal ilmi at-tana'um bid-dunya wa tawassalu ilal manzilah inda ahliha. Ulama su adalah mereka yang meniatkan mencari ilmunya untuk meraih kesenangan dunia dan untuk bisa sampai kepada kedudukan ulama. Kalau sudah mencapai kedudukan itu orang-orang memujinya, menyanjungnya, memuliakannya. Dan itu disebabkan karena niat ketika mencari ilmu ditujukan untuk itu. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, la yata'allumuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya." Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, yakni rihaha. Siapa orang yang mencari ilmu yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, ilmunya diridhoi dia tidaklah mempelajari ilmu itu kecuali hanya untuk meraih kesenangan dunia. Maka orang ini tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat nanti. Ditunjang dengan hadis yang sanadnya sebenarnya dhaif. Tapi karena Banyaknya jalur periwayatan serta ditunjangnya makna hadis ini dengan hadis lain menjadikan hadis ini terangkat menjadi hadis yang hasan uh, hasan li ghairihi. Nabi saw bersabda, "Man ta'allama al-ilma liyubahi bihi al-ulama aw yumari bihi as-sufaha aw yasrifu bihi wujuhan nas ilaih fahuwa fin nar." Siapa orang yang belajar ilmu hanya sekedar untuk menjadi ulama. Ingin disebut sebagai da'i kondang, usad beken, kiai terkenal, atau ilmunya digunakan untuk mendebat orang-orang bodoh, atau ditujukan untuk menarik pujian dan perhatian manusia maka orang itu berada dalam neraka. Waliyadzubillah. Hadis ini diriwayat Imam At-Tirmidzi. Oleh karena itu berkata Imam Ibnu Qudamah qala ba'du salaf asyaddun nasi nadamatan indal mauti alimun mufarrid. Manusia yang paling hebat penyesalannya ketika akan mati adalah seorang alim Seorang yang berilmu akan tetapi dia lalai dengan ilmunya. Makna lalai dengan ilmunya lalai dari pertama hakikat dari tujuan dari ilmu tersebut. Ilmu itu untuk membuat orang itu semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Al-Imam Ibn Kathir menyatakan, Laisal ilmu bikathratir riwayat, walakinnal ilma bikathratil khasyah. Beliau mengatakan begitu mengutip pendapat ulama-ulama salaf sebelumnya. Laisal ilmu bikathrat riwayat. Ilmu itu tidak diukur dengan banyaknya menghafalkan riwayat-riwayat. Walakinnal ilma bikathratil khasyah. Akan tetapi ilmu itu ditentukan oleh banyaknya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ketika seseorang ilmunya ditujukan untuk meraih kehidupan dunia, Rasa takutnya kepada Allah hilang musnah. Maka orang ini adalah orang yang paling besar penyesalannya ketika akan matinya. Berdasarkan hal itulah maka wajib bagi setiap orang yang akan belajar ilmu meluruskan terlebih dahulu niat dari belajarnya hanya hanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, godaan dari ilmu itu bukan dengan godaan kemaksiatan. Orang yang sehari-harinya berkutat dengan ilmu, dia tidak akan tergoda untuk mabuk. Dia tidak akan tergoda untuk judi. Dia tidak akan tergoda untuk menjadi maling. Dia tidak akan tergoda untuk berzina Jauh semuanya itu. Tapi setan menggoda orang seperti itu dengan cara lain. Yaitu apa? Yaitu digoda hatinya dengan ketakaburan, dengan ketidakikhlasan. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Talabnal al-ilma li ghairillah fa'aba ayyakuna illa lillah. Kami dulu belajar ilmu bukan karena Allah. Ternyata gagal karena ilmu tidak bisa dipelajari kecuali karena Allah. Makna kami belajar ilmu bukan karena Allah itu adalah di awal perjalanan dia belajar ilmu, dia menetapkan niat-niat untuk dimuliakan orang, disanjung orang. Dan inilah fitnah bagi para pengeman ilmu. sehingga Imam Al-Baihaqi menyatakan wa akhirul asya'i nuzulan ala solihin hubbu syahrah wa tasaddur. Fitnah terakhir yang akan diberikan kepada orang-orang solihin. Solihin di sini maksudnya ulama adalah cinta popularitas dan cinta sanjungan. Ketika orang-orang memujinya, menyanjungnya, setan masuk di sana. Akhirnya dia menyukai pujian orang. Dia menyukai sanjungan orang. Dia menyukai dirinya populer. Lalu mengungkap kelebihan-kelebihan dirinya mengungkap bagaimana ibadahnya, mengungkap bagaimana perjuangan keras ketika belajar ilmunya, agar orang-orang menyanjungnya. Dan ini berbahaya. Bisa meluluh lantakan seluruh kebaikan dan pahala yang dia peroleh selama mencari ilmu dan mengamalkan ilmunya. Karena apa? Karena adanya unsur riak tadi. Dan ini diakui oleh para ulama bahwa itu ada dan mereka menyatakan gagal. Ilmu itu tidak bisa dicari kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka berhenti bertobat dari hal itu kemudian meluruskan kembali niat mereka dan jadilah mereka menjadi ulama-ulama. Oleh karena itu wajib setiap orang yang mencari ilmu menjauhkan kemewahan dunia dari dirinya. Berkata Imam Ibn Qudama, wa min sifati ulama'il akhirah ay ya'lamu anna dunya haqirah wa anna al-akhirata syarifatun wa annahuma qadurratain. Fahum yu'thiruna al-akhirah. ولا تخالف أفعالهم أقوالهم ويكون ميلهم إلى ilmin nafi fil akhirah. ويجتنبوا ويجتنبون العلوم التي يقل نفعها إيثارا لما يعظم نفعه Di antara sifat-sifat ulama akhirat adalah mereka mengetahui bahwa dunia ini sangat hina dan akhirat itu begitu mulia. Mereka lebih mendahulukan akhirat sehingga ucapan atau perbuatannya tidak menyelisihi ucapannya kecenderungannya hanya kepada ilmu yang bermanfaat di akhirat. Nabi saw kan pernah dengan para sahabat ketika berjalan melalui bertemu dengan seekor kambing yang anak kambing yang daun telinganya itu putus sudah mati bangkainya kambing yang te daun telingnya putus ketika hidup itu murah meriah, tidak berharga. Itu waktu hidupnya. Apalagi kalau sudah menjadi bangkai, ya haram. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing yang putus telinganya ini dengan harga sedirham, dua dirham atau lebih dari itu? Kata para sahabat, wahai Rasulullah, Bila dia hidup, dia tidak berharga. Apalagi kalau dia mati. Nggak ada seorang pun di antara kita yang mau membelinya. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya dunia ini dalam pan Allah lebih hina, lebih tidak berharga daripada bangkai anak kambing ini. Nabi SAW pun pernah membandingkan bagaimana perbandingan dunia dengan akhirat. Kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat itu kayak apa sih? Kata Nabi Salusam celupkan tanganmu ke air di lautan. Lalu angkat lagi. Maka air yang menetes dari tangan kita ke lautan itulah nikmat dunia Sedangkan lautan yang maha luas yang seolah-olah tidak berujung berpangkal itulah kenikmatan akhirat. Jadi sangat jauh perbandingan antara dunia dengan akhirat. Kenikmatannya baik kualitas ataupun kuantitasnya dan para ulama tahu itu. Para penuntut ilmu tahu itu. Makanya sangat sayang apalagi apabila nikmat akhirat dilalaikan hanya untuk mengejar nikmat dunia. Syaqiq al-Bulkhi rahimahullahu ta'ala berkata kepada Hatim, muridnya. Hatim ini muridnya. Gurunya Syaqiq. Kata sang guru, Qad sahibtani muddah famadha ta'allamta kamu sudah bersahabat dengan aku sekian lama apa yang kamu pelajari selama bersahabat denganku dia menjawab thamaniyatu masail aku sudah mempelajari delapan masalah apa saja ke delapan masalah itu? Pertama, fa inni nadhartu ilal khalqi. Fa idza kullu syakhsin lahu mahbub. Fa idza wasala ilal qabr faraqahu mahbubahu faja'altu mahbubi hasanati litakuna fil qabri ma'i. Adapun pelajaran pertama adalah aku melihat kepada sesama makhluk, kepada semua manusia. Aku temukan setiap manusia itu punya sesuatu atau seseorang yang dicintainya. Baik orang itu adalah istrinya, orang tuanya, anaknya, saudaranya, ataupun harta benda, rumahnya yang mewah, uangnya yang banyak, kendaraannya yang juga mewah, itu dicintai. Maka ketika orang ini mati dihantar ke kuburannya, ternyata dia berpisah dengan semua yang dicintainya. Istrinya, anaknya, orang tua yang sangat mencintainya nggak bisa masuk ke lubang kubur bareng-bareng sama dia. Semuanya ditinggalkan. Jadi semua yang dicintai di dunia ditinggalkan. Mungkin kita yang meninggalkan mereka atau mereka yang meninggalkan kita. Pokoknya akan pasti akan berpisah. Maka berdasarkan hal itu, aku menjadikan kebaikan-kebaikanku hal yang paling aku cintai agar dia terus menemui aku sampai ke alam kuburku. Kebaikan-kebaikan dan pahala dari amal kita itu nggak akan berpisah dengan kita walaupun kita mati. Dia ikut masuk ke lubang kubur. Sehingga Nabi Alaihi Wasallam coba lihat dalam kitab Riyadus Solihin. Menggambarkan bahwa manusia itu memiliki tiga sahabat. Dalam kehidupannya Sahabat pertama si A adalah yang paling dekat, paling dicintainya. Kedua si B juga dicintainya. Kemana si B pergi selalu diikuti, selalu dikejar. Dimanapun si B berada selalu dicari. Dan seterusnya. Nah, ada pun sahabat yang ketiga agak renggang, agak dicuekkan oleh dia. Suatu saat orang ini terkena kasus di pengadilan. Adapun si A dia bisa mengantar hanya sampai ke pintu pengadilan. Begitu masuk mereka nggak mau ikut masuk. Kalau si B, wah jangankan nganter dia tidak mau. Tetap saja di tempatnya di rumahnya. Adapun si C yang ketiga yang seringkali diabaikan masuk terus ke dalam pengadilan dan menjadi pembela di pengadilan itu. Tapi sayang, Pembelaannya asal-asalan karena apa? Karena dia diabaikan ketika hidup sebelum dia masuk ke pengadilan itu. Siapakah orang itu dan siapakah ketiga sahabatnya tersebut? Orang itu adalah kita, manusia. Adapun ketiga sahabat itu pertama si A itu adalah keluarga kita. Si B harta kita. Si C ini amal soleh dan kebaikan. Ketika orang itu masuk ke pengadilan artinya kita mati. Maka si A keluarga kita hanya mampu ngantar sampai ke kuburan. Gak mau masuk bareng-bareng kita ke lubang kubur. Adapun harta kita, oh enggak, jangankan dibawa ke alam kubur. Dibawa ke kuburan ngantar aja enggak. Adapun amal soleh kita, masuk ke alam kubur, menjadi pembela kita di alam kubur nanti dan sampai hari kiamat nanti, di akhirat nanti. Dan selamat tidaknya kita di alam kubur atau di akhirat sangat tergantung dari hubungan kita dengan si C ini, dengan amal soleh ini. Kalau akrab, kalau selalu diperhatikan, kalau sangat-sangat dicintai, melebihi kecintaan kepada si A dan si B, maka akan selamat. Dia akan membela secara gigih di pengadilan nanti. Makanya hati menyatakan, aku jadikan kebaikan-kebaikanku sesuatu yang paling aku cintai. Sehingga dia akan menemaniku di alam kuburku. Itulah hal pertama yang akan yang aku pelajari. Wa amma thaniya fa inni nadhartu ila qaulillahi azza wa jalla wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa hadduha fi daf'il hawa hatta istaqarrat ala ta'atillah. Kedua yang aku pelajari, aku melihat memperhatikan firman Allah dalam surah An-Nazi'at. Ayat yang ke-40, wa nahan nafsa 'anil hawa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di alam mahsyar di hadapan Allah, lalu dia menahan dirinya dari hawa nafsu, maka surgalah tempat tinggalnya. Aku melihat ayat ini, menghayatinya, maka seumur hidupku aku jadikan sebagai media perang melawan hawa nafsu sampai aku istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Hawa nafsu itu maknanya adalah sumyal hawa hawa li'annahu yahwi sahibahu ilan nar. Disebut hawa nafsu itu disebut hawa. Dalam bahasa Arab hawa. Kita mengartikannya nafsu. Disebut al-hawa karena dia bisa menghawakan pelakunya ke dalam neraka. Menghawakan itu artinya menjerumuskan pelakunya ke dalam murka dan azab Allah subhanahu wa taala. Maka setiap yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka itu hawa nafsu. Baik itu ucapan ataupun perbuatan ataupun pikiran ataupun etikat, keyakinan yang keliru, yang salah, yang menyimpang, yang bisa menjerumuskan pemiliknya ke dalam neraka itu hawa nafsu. Jangan lalu diperlebar. Dalam bahasa kita ada nafsu makan, nafsu kerja, nafsu seksual. Itu bukan hawa. Dalam bahasa Arab itu disebut ad-dawafi, jamak dari dafi. Dafi, dawafi itu pendorong. Sehingga nafsu makan tidak disebut sesuatu yang tercela, enggak. Sampai ada orang yang kebablasan tidak mengerti bahasa Arab. Tapi ustaz, kalau di kita kan nggak ngerti bahasa Arab juga sudah bisa jadi ustaz tuh. Lalu memahami hawa nafsu dari bahasa Indonesia. Oh, nafsu itu nggak semuanya jelek. Ada yang bagus yang harus dipelihara. Nafsu makan, nafsu belajar, nafsu. Itu bukan <laughs> hawa nafsu. Itu ada dawafi Tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafsu juga. Ibnu Abbas menyatakan kulul hawa madmumum. Semua hawa hawa nafsu itu tercela, tidak ada yang baik. Tidak ada yang bagus. Adapun nafsu makan, nafsu belajar itu bukan hawa nafsu yang dimaksud. Nah, oleh karena itulah maka semua yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam murka dan azab Allah itulah hawa nafsu. Dan itulah yang harus dicegah. Itulah yang harus kita hindarkan. Maka seumur hidupku aku jadikan sebagai media berperang melawan hawa nafsu. Lalu istiqomahlah aku di atas ketaatan. Inilah pelajaran yang kedua. Ketiga wa amma thalitha fa inni ra'aitu kulla man ma'ahu syai'un lahu qimatun indahu yahfaduhu. Thumma nadhartu fi qawlihi subhanahu wa ta'ala ma innakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Fakullama waqa'a ma'i syai'un lahu qimah wajjahtuhu ilaihi liyabqa li indah. Adapun pelajaran yang ketiga. Aku melihat setiap orang yang memiliki sesuatu yang dianggap berharga pasti dia jaga, pasti dia pelihara. Rumah, oh diurus. Uang, oh dimasukin berangkas, dikunci pakai pin segala macam atau ke bank biar aman. Perhiasan, oh disimpannya juga di kotak khusus, masuk berangkas juga. Mobil yang mewah, oh diemplek-emplek, neng nengnek. Dipelihara. Debu sedikit juga diusap. Jadi segala barang yang dianggap berharga menurut pemiliknya selalu dijaga dan dipelihara. Lalu aku melihat kepada firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam surah An-Nahl 96 Allah menyatakan ma indakum yanfad Wa ma indallahi baqin, apa yang ada di tangan kamu itu akan hilang, akan musnah, akan rusak. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah itulah yang akan abadi. Jadi sehebat apapun pemeliharaan kita kepada harta kita, harta kita itu kan musnah. Berkurang habis. Kalau toh bisa kita menggolangkannya, kemudian bertambah, bertambah, bertambah besar, bertambah banyak, kitanya yang mati. Nggak bisa lagi dinikmati. Jadi tidak ada yang abadi. Kullu man alaihi fan. Semua yang ada di muka bumi itu akan rusak, akan binasa. Nah, yang abadi hanyalah pahala yang ada di si Allah Azza wa Jalla. Makanya setiap kali aku memiliki sebuah barang yang aku anggap berharga, aku salurkan kepada hal yang bisa membuat itu menjadi abadi. Diinfakkan dan disodakahkan. Barulah barang berharga tadi berubah menjadi pahala. Dan kalau sudah jadi pahala, ma'abadi sampai akhirat kelak. Oleh karena itu, orang yang mampu memberikan harta yang dia cintai itu orang hebat. Lantanallul birra hatta tungfiku Kamu tidak akan mampu meraih kebaikan sehingga kamu menginfakan apa-apa yang kamu cintai. Rata-rata kalau orang mau infak kan dengan kalau barang dengan yang bekas bukan dengan yang baru. Kalau umpamanya kita di masjid ada kenceng lewat buka dompet. Ada yang gambar Soekarno Hatta warna merah, ada yang gambar yang biru yang 50 ribuan gambar apa? <laughs> Lupa. Tara nyidik-nyidik. Ada yang 20 ribuan, ada yang 10 ribuan, 5 ribu, ada yang 2 ribu, ada yang 1000. Coba mana yang diambil? Yang 1000 tuh. Kadang-kadang bubuk bubukna anu ken, anu ken, kencering gitu ta. Nah ini pluk pluk pluk. 5 5 benggol masuk ta. Seratusan. Jadi 500. Jadi kalau infak atau sedekah pasti yang buruknya, yang kecilnya. Ada pengumpulan barang-barang sumbangan untuk korban bencana alam. Pakaian atau apa. Yang dipilih apa? Yang sudah nggak kepake, Ini nih yang udah kepake ini. Berikan, berikan. Yang layak jadi lap itu yang disumbangkan. Tapi kalau yang baru-baru mah enggak. Oleh karena itulah maka orang yang mengharapkan pahala yang abadi dia akan me menginfakkan, mensodakohkan apa yang menurut dia paling berharga dalam hidupnya. Itulah pelajaran ketiga. Keempat, wa ammar rabi'atu fa inni ra'aitu an-nas yarji'una ila al-mal wal hasab wasy-syaraf wa laysat bisyai' Fanadartu fi qawlihi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum fa'amiltu fi taqwa li an akuna indahu karima. Pelajaran keempat yang aku ambil aku melihat manusia selalu merujuk kemuliaan kepada harta, kebangsawanan dan kemuliaan, popularitas. Orang yang dihargai oleh sama manusia itu biasanya orang yang berha berharta, yang kaya atau turunan bangsawan. Yang punya status sosial tinggi itu yang dimuliakan, yang dihormati. Walaisat bisyai. Para itu nggak ada harganya sama sekali. Lalu aku melihat firman Allah inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka aku hanya mengejar ketakwaan agar aku mulia di sisi Allah Subhanahu wa yang harus kita kejar itu kemuliaan menurut Allah bukan menurut manusia. Betapa banyak manusia yang dianggap mulia oleh sama manusia tapi dia hina di hadapan Allah SWT. Lihat para raja-raja durhaka terdahulu, Firaun, Namrud, Abraha, dan yang lain-lain itu mulia di hadapan sama manusia karena mereka raja, ditakuti, dimuliakan. Mungkin kalau menghadap juga nggak berani berdiri, nggak berani menengadah, tapi harus ngalangsud kata orang sunnah Harus ngesot. Tidak boleh memunggungi, membelakangi. Tapi raja-raja tersebut karena kedurhakaannya hina di hadapan Allah Subhanahu Dan betapa banyaknya orang yang dianggap hina di kalangan sama manusia sesungguhnya dia mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seperti para ulama yang kehidupannya sangat-sangat minim, bahkan di kalangan mereka banyak yang menjadi hamba sahaya, tapi karena keilmuannya mereka dimuliakan oleh sama manusia. Itu pelajaran keempat. Kelima wa ammal khamsatu fa inni ra'aitun nas yatahasadun. Fanadhartu fi qawlihi ta'ala nahnu qassamna bainahum ma'ishatahum. Fataraktul hasad. Pelajaran kelima yang aku ambil, aku melihat manusia saling hasad, saling iri, saling dengki dengan sesama mereka. Orang lain ada yang hartanya lebih dari dirinya panas. Orang lain ada yang pangkatnya lebih tinggi dari dirinya dengki iri. Orang lain ada umpamanya yang lebih populer, lebih dihargai daripada dirinya panas juga. Itu hasad, itu dengki, itu iri. Lalu aku melihat kepada firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 32, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum." Kami telah bagi-bagi, kami telah tentukan di antara manusia kehidupan mereka. Jadi kenapa seseorang itu kaya? Memang dikayakan oleh Allah, diberi, dimudahkan rizkinya. Kalau orang itu orang kafir, kata orang sunnah itu penyungkun, Hop tadi beres. Sinadoraka supaya banyak dosa-dosanya dengan hartanya. Ada orang kafir mah kalau dia kaya nggak mungkin kekayaannya dipakai ibadah, membantu dakwah, membantu Islam nggak mungkin karena kafir. Untuk apa? Untuk bermaksiat, untuk foya-foya, untuk senang-senang, untuk kedurhakaan. <clears throat> kerjanya mabuk, kerjanya berzina, kerjanya hura-hura, membangun bangunan-bangunan untuk kemaksiatan, membuat orang-orang menjadi bermaksiat pula Wah dosanya tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk. Mati dalam keadaan demikian. Wah adabnya luar biasa. Jadi seorang kaya, seseorang miskin, seseorang sedang. Itu Allah semuanya yang ngatur. Seseorang berpangkat jenderal, seorang berpangkat kopral, itu Allah yang ngatur. Seseorang populer, beken, terkenal, masyur di kalangan masyarakat, ada juga yang tidak dikenal. Itu Allah yang atur. Semua kehidupan itu Allah yang atur. Kata Allah, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum." Kami sudah bagi-bagi kehidupan ini di kalangan manusia. Jadi kalau umpah ada orang yang lebih hartanya dari kita lalu kita benci, siapa yang kita benci? Kita membenci ketetapan Allah terhadap orang itu. Kita membenci pemberian Allah terhadap orang itu. Jadi kedengkian itu sebenarnya membenci takdir Allah terhadap orang tersebut. Dan itu berbahaya. Maka karena semua nasib manusia sudah diatur oleh Allah, tidak ada alasan untuk hasad. Fataraktul hasad. Menyadari, meyakini hal itu aku pun meninggalkan hasad. Tidak ada kedengkian kepada sesama manusia atas apa yang mereka miliki. Hartanya, jabatannya, pangkatnya, popularitasnya, enggak. Itu adalah Allah yang mengatur sebagai anugerah atau ujian bagi mereka. Atau panyungkun bagi mereka. Inilah pelajaran yang kelima. keenam wasadisa ra'aituhum yata'aduna fanadhartu fi qawlihi ta'ala an inna syaitana lakum adu mubin inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa aku melihat manusia saling bermusuhan Lalu aku melihat kepada firman Allah dalam surah Fatir ayat yang ke-6 Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu Maka jadikan dia sebagai musuh bagimu Maka fataraktu adawatahum wattakhadtu syaitana wahdahu aduwa Aku tidak pernah lagi memusuhi siapapun manusianya Lalu aku hanya menjadikan setan sebagai satu-satunya musuh bagiku. Itu yang keenam. Wasabiyah ra'aituhum yudhilluna anfusahum fi talabir rizq. Eh, fi في ta'ala wa ma min dabatin fil ard illa ala Allahi rizquha fastaghaltu bima lahu alayya wa taraktu ma li indahu. Yang ketujuh, aku melihat manusia menghinakan dirinya dalam hal mencari rizki. Lalu aku melihat kepada firman Allah yang terdapat dalam surah Hud. <coughs> Dalam surah Hud ayat yang ke-6 Allah menyatakan tidak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi kecuali tanggungan Allah lah rizkinya. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini sudah ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala maka aku hanya menyibukkan diri dengan apa dengan rizki yang telah Allah tetapkan untukku dan aku meninggalkan rizki-rizki yang bukan menjadi rizkiku. Itulah yang ketujuh. Kedelapan yang terakhir, Ra'aituhum mutawakkilina ala tijaratihim wa sanaihim wa sihati abdanihim. Fatawakkal fatawakkaltu ala Allahi wahdah. Aku melihat banyak manusia yang bersandar bertawakal kepada bisnis mereka, pada usaha mereka, pada harta mereka, pada kesehatan badan mereka. Maka aku hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Inilah delapan pelajaran yang diambil oleh Hatim dari gurunya itu Syakik Al-Bulkhi rahimahullahu ta'ala. Yang memuat kiat-kiat meraih kehidupan yang membuat jiwa dan pikiran kita menjadi nyaman. Yang pertama hanya menjadikan amal soleh menjadi hal yang paling dicintainya Kedua menahan hawa nafsu. Ketiga menginfakkan, mensodakohan harta-harta yang dianggap paling berharga. Keempat memupuk ketakwaan karena itulah sumber kemuliaan di mata Allah. Kelima yakin semua rizki sudah dibagi-bagi oleh Allah maka tidak ada hasad. Tidak ada alasan untuk hasad. Keenam hanya memusuhi setan Ketujuh, kita hanya menyibukkan terhadap rizki yang Allah takdirkan untuk kita dan yang kedelapan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah enam eh, delapan pelajar yang diambil oleh Hatim dari gurunya setelah bersahabat sekian puluh tahun dengan beliau. Uh, ikhwah azianillah wa iyakum Pagi hari ini kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Kelanjutannya nanti akan kita teruskan pada hari Selasa yang akan datang dan kita masih punya sisa waktu yang cukup banyak untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan baik melalui SMS ataupun melalui telepon yang nanti akan dibacakan ulang dan kepada Akhi Muzain dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, syukran jazakallah Ustaz atas materi yang telah diberikan. Insya Allah sangat bermanfaat sekali buat kami semua. Dan kepada para pendengar Radio Roja Bandung kami ingatkan bahwasanya materi yang disampaikan Ustadz pada saat ini adalah merupakan acara live atau langsung dan kepada para pendengar Radio Roja Bandung yang akan bertanya apa ataupun akan meminta penjelasan lebih lanjut dengan terhadap materi yang tadi disampaikan oleh Ustadz kami persilahkan bisa menelpon di nomor 022 868 62637 sekali lagi di nomor 022 868 62637 dan juga pertanyaan-pertanyaan yang lewat SMS di nomor 081 Sekali lagi di nomor 081 Ada penelpon Ustaz sebentar. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak. Hamdi Pak Solihin di Cimahi. Mangga Pak Solihin. Bade nyunkan penjelasan Pak Ustad. Bina awal ceramah tadi Pak Ustad aduikan. Yen setiap murid anu guru ilmu kahiji jalmi kedah sepertos pasien jantan kedah tumut nurut papatah di dokter ini hmm. Sini perkawis iya Pak Ustad kumaha ulang biasa ngebentenkin ngagugu apa non teh e, nurut ke dokter sanes hmm. kuki tuku teh tuku ke dokter kumaha carana supaya orang teh ulah sirik ditinta kahilap ke Allah nungai anu nyembuhkan dengan Allah tapi rata-rata jalan itu sok kadang-kadang lamun te diubaran ke dokter ya mah kuring teh bakal anu anu anu Rupina sakit Pak Ustad Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Solihin di Cimahi. Pak Kosim Ha, Pak Kosim Uh, oh. Pak Kosim di Cimahi tadi bertanya bagaimana agar kita tidak terjerumus ke dalam syirik ketika pergi ke dokter untuk berobat. Iya, ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus ya, sangat bagus. Karena banyak orang yang menyatakan, ah lamun teku dokter eta masih gana mual damang umpamanya Seolah-olah anu menyembuhkan teh dokter. kau jadi kubasa Sunda? Seolah-olah yang menyembuhkan itu dokter. Padahal penyembuh yang sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Iya, eh begini Pak Qasim dan juga para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Berobat itu salah satu ikhtiar dan ikhtiar itu diwajibkan. Termasuk berobat, makanya Nabi SAW bersabda, Tadawaw fa'inna inna dawa. Berobatlah kalian, karena sesungguhnya setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Nabi SAW memerintahkan kita untuk berobat, karena obat berobat itu salah satu ikhtiar, sama saja umpamanya dengan Perintah untuk mencari rizki. Walaupun rizki itu sudah dibagi-bagi oleh Allah. Sudah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah. Tapi kita tetap diperintahkan untuk berikhtiar. Untuk mencari rizki itu. Setelah kita ikhtiar maksimal. Hasilnya serahkan kepada Allah. Itulah tawakal. Berobat juga setelah kita berobat maksimal. Hasilnya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tawakal. Tawakal wajib dilakukan setelah ikhtiar. Adapun menyerahkan urusan bersandar kepada tanpa ikhtiar itu angan-angan. Angan-angan itu hayalan tanpa usaha, tanpa ikhtiar. Kita ingin pinter. Apa ikhtiar kita? Belajar. Jadi sama posisinya berobat dengan mencari rezeki dengan belajar. Belajar ingin ingin pintar ya ikhtiarnya belajar. Ingin banyak rezeki ya ikhtiarnya mencari rezeki. Ingin sembuh ya ikhtiarnya berobat. Nah, Allah telah menetapkan itu sebagai sebab untuk meraih apa yang Allah takdirkan. Maka wajib kita lakoni sebab itu. Wajib kita jalani sebab tersebut menjalani sebab itulah yang disebut dengan ikhtiar. Berobat itu ikhtiar, mencari rezeki itu ikhtiar, belajar itu ikhtiar, dan seterusnya. Oleh karena itu sekali lagi Nabi SAW bersabda, Tadawu fa inna likulidda'in dawa. Berobatlah kalian, karena sungguhnya di dalam setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Salah satu ikhtiar kita ketika kita sakitlah ke dokter, tapi wajib kita yakini ke dokter ini adalah ikhtiar yang Allah perintahkan. Dan karena ikhtiar itu Allah yang, akan memberikan kesembuhan. Yang menyembuhkannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar kitanya ya pergi berobat ke dokter. Seperti itu. Maka apabila kita meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah dan kesembuhan yang Allah berikan karena ikhtiar yang kita lakukan yaitu ke dokter Gitu ya. Maka itu tidak akan syirik. Kecuali kalau kita tidak menyandarkan hal ini kepada Allah. Siapa yang menyembuhkan murni dokter itu. Maka itu terjerumus ke dalam syirik kecil. Bukan syirik besar. Lalu bagaimana kalau setelah umpamanya kita berobat sembuh oleh dokter itu. Lalu kita berkata, Alhamdulillah saya sembuh oleh obat dari dokter itu. Seandainya saya tidak berobat ke dokter itu belum tentu sembuh. Boleh nggak perkataan itu? Ini harus dirinci. Kalau kita hanya menjelaskan realita zohir yang kita lakukan bahwa memang kita sakit lalu pergi ke dokter diberi obat sembuh hanya memberitakan itu dengan keyakinan itu hanya ikhtiar yang menyembuhkan Allah boleh tidak apa-apa karena memberitakan apa yang sudah terjadi dibolehkan seperti sabda Nabi saw alaihi wasallam laula ana lakana fid darkil asfali minan nar kata Nabi saw seandainya bukan karena aku pasti Abu Talib ini berada di dalam kerak neraka. Neraka yang paling bawah. Nabi menyatakan seandainya bukan karena aku. Apakah Nabi mengatakan perkataan syirik? Tidak tentu saja. Nabi SAW itu jauh dari hal itu. Nabi berdoakan kepada Allah ketika pamannya yaitu Abu Talib mati agar Abu Talib diampuni dosa-dosanya oleh Allah tidak dikabulkan. Bahkan dilarang nggak boleh memintakan ampun untuk orang musyrik walaupun bapaknya sendiri, anaknya sendiri dan seterusnya. Lalu Nabi selesai berdoa agar siksanya diringankan. Lalu dikabulkan. Nah, setelah dikabulkan, jadilah Abu Talib menjadi orang yang paling ringan siksanya di akhirat. Karena apa? Ya tentu saja karena ketetapan Allah. Tapi ketetapan Allah itu terjadi atas ikhtiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendoakan keringanan azab bagi Abu Talib lalu dikabulkan. Lalu dengan kejadian itu Nabi menyatakan laula ana. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, laula ana lakana fidal fidal aswal Seandainya bukan karena aku, bukan karena aku, Pasti Abu Talib ini berada dalam kerak neraka. Nabi tidak mengatakan seandainya bukan karena Allah. Nggak berkata, nggak berkata begitu, tapi seandainya bukan karena aku. Jadi menyandarkan ke akunya. Para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin ketika membahas di sini menyatakan dibolehkan menyandarkan kejadian kepada dirinya dalam rangka memberitakan kejadian yang sebenarnya tanpa menafikan takdir Allah terhadap hal tersebut. Makanya umpamanya kita lagi pakai mobil gitu ya, dengan kecepatan 40 atau 30 km per jam, lalu tiba-tiba ada anak nyebrang gitu ya, mendadak kita rem, cek. Lalu selamat. Lalu kita katakan, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu terdap, tertabrak. Benar nggak? Menyandarkan kepada rem Bukan kepada Allah tidak mengatakan seandainya bukan karena Allah pasti anak itu tertabrak. Tapi kita mengatakan seandainya tidak saya rem, jadi menyandarkannya ke rem atau kepada dirinya yang mengerem, pasti anak itu tertabrak. Boleh enggak? Boleh. Karena ini men me me menceritakan kejadian yang dohir, yang yang memang terjadinya demikian. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Tanpa meniadakan takdir Allah dalam hal itu. Takdir Allah tetap ada di sana. Allah mentakdirkan kita waspada, Allah mentakdirkan anak itu nyebrang, Allah mentakdirkan kita sempat mengerem. Nah, takdir Allahnya tidak kita ceritakan di dalam ucapan kita, tapi kita katakan seandainya tidak saya rem pasti orang itu tertabrak, anak itu tertabrak. Itu sama dengan perkataan Nabi SAW, seandainya bukan karena saya, pasti Abu Talib itu masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Sama dengan perkataan seandainya saya tidak diobati oleh dokter itu belum tentu saya sembuh. Itu sama. Oleh karena itu, kalau mengatakan hal itu hanya dalam rangka memberitahukan apa yang sudah terjadi, dibolehkan. Lalu kalau ditanya, kenapa bisa begitu? Itu takdir Allah. Allah mentakdirkan saya sakit, Allah mentakdirkan saya berobat ke dokter itu, dan Allah mentakdirkan si dokter itu memberikan obat yang pas dan mentakdirkan saya sembuh. Nah, takdirnya tidak kita ceritakan dalam ucapan kita, lalu kita hanya mengatakan, seandainya saya tidak berobat ke dokter itu, maka saya belum tentu sembuh. Itu dibolehkan. Wallahu alam bisa begitu Pak Qasim ya. Ya, silakan lagi. Iya, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kami tunggu ada lagi penelpon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru Pak ah, Pak Solihin. Pak Solihin dikecilin ya eh, radionya ya. biar nggak feedback. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. barakallahu Allah. Ini pertanyaan saya saat Eh seandainya orang orang-orang kafir eh, mereka beramal baik katakanlah misalnya eh, apakah menyumbang bencana seperti itu atau misalnya eh, beramal baik lah seperti menyumbang eh, yayasan yatim piatu hmm. apakah amal-amal mereka itu bisa meringankan azab di neraka meskipun eh, tidak tidak akan dikeluarkan dari neraka itu yang pertama Ustaz iya yang kedua tentang saum tiga hari, apakah itu salah satu apa satu paket? Seandainya kita melaksanakannya hanya bisa satu hari atau dua hari, apakah itu harus tiga hari, Ustaz? Yeah. Eh, yang ketiga, Ustaz, <laughs> eh, saya pernah mendengar ucapan bahwa sebaik-baik tempat di dunia adalah masjid Eh, dan seburuk-buruk tempat di dunia adalah pasar. pasar. Uh, eh, kalau masalah tempat yang terbaik di masjid itu mungkin mungkin bisa terbayangkan. Tapi untuk uh, eh, seburuk-buruk tempat di dunia adalah pasar, mohon dijelaskan Ustaz. Iya. Demikian pertanyaan saya. Syukran, jazak Allah khair. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Solihin di Cimahi Barokallahu Fik. Ada tiga pertanyaan dari Pak Solihin ini. <laughs> infak. Ya, pertanyaan yang pertama kalau ada orang kafir, infak sodakoh berikan bantuan beri bantuan ke panti asuhan yayasan yayasan sosial bahkan ke masjid umpamanya ya apakah itu akan mengurangi dosanya ini pertanyaan yang bagus Pak Solihin ya bagus iya eh, orang kafir tidak diragukan lagi kalau mereka mati dalam keadaan demikian dalam keadaan kafir dipastikan masuk neraka karena apa karena Allah yang menyatakan begitu Jangan sampai ketika saya mengatakan begini ada yang mengatakan lo emangnya neraka itu milik ustaz. Hmm. Sampai ustaz berani memfonis neraka. Kita tidak memiliki hak wewenang untuk memfonis. Yang memiliki fonis itu Allah. Tapi Allah sudah menjelaskan fonis itu dalam Al-Qur'an, dalam hadis gitu ya. Yang sahih. Kita hanya menyampaikan fonis Allah itu, bukan berarti fonis kita itu. Kalau orang yang mati dalam keadaan kafir akan ke surga, ngapain masuk Islam itu ya? Ngapain ada Islam? Ngapain uh, ada keyakinan, ada ayat in, uh, yang menyatakan inna dina indallahil Islam, bahwa satu-satunya agama yang diri oleh Allah itu adalah Islam. Ngapain ada ayat yang menyatakan wa may yabdaghir islami dinan falyuqbala minhu fa huwa fil akhiratil khasirin. Siapa orang mencari agama selain Islam tidak akan diterima dan dia tidak dan dia akan termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Jadi wajib kita pun meyakini siapa orang yang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tidak boleh memfonis itu orang kafir itu belum mati, kita fonis orang itu pasti di neraka tuh. Belum tentu. Karena kita nggak tahu akhir kehidupan dia. Siapa tahu sebelum matinya dia masuk Islam. Tobat dari dosa dan kesalahannya. Ada orang kerjanya sehari-hari mabuk, judi, zina, maling gitu. Lalu kita vonis itu orang pasti di neraka yang paling bawah. Nggak boleh. Nggak boleh memfonis seperti itu. Karena apa? Karena kita tidak tahu akhir kematian dia. Siapa tahu sebelum matinya dia tobat. Lalu menghapus seluruh dosa-dosanya dengan amal soleh dengan tobat, dengan ibadah dan seterusnya. Oleh karena itulah maka kalau orang tersebut mati dalam keadaan kafir atau musyrik, ya kita yakini orang itu masuk ke dalam neraka. Cuma ada cumanya, azab yang Allah berikan kepada orang kafir dan orang musyrik pun berbeda-beda. Tergantung dari apa? tergantung dari kadar dan jumlah dosa orang kafir dan musyrik tadi. Kalau orang kafir dan orang musyrik itu adalah orang yang selain kafir, selain musyrik, dia juga tukang judi, dia tukang mabuk, dia juga umpam maling, dia juga sangat-sangat-sangat memusuhi Islam dan umatnya. Nah, siksanya jauh lebih dahsyat dibanding orang kafir yang baik. Orang kafir yang apa? Orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Orang kafir yang tidak berzina, tidak berjudi, tidak mabuk, tidak maling. Bahkan tadi kata Pak Solihin orang itu secara sosial baik. Dia sering nyumbang ke orang-orang miskin, orang-orang fakir. Ya apa yang dia lakukan mengurangi dosa-dosanya sehingga azabnya tidak sedahsyat apa yang dialami oleh orang kafir yang pertama tadi. Jangankan ibadah, jangankan nyumbang, jangankan berbuat baik kepada sama manusia. Andai orang kafir, orang musyrik itu mengalami musibah, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan diri mereka, ya itu mengurangi dosa mereka. Tanpa menafikan atau mengurangi atau tidak membatalkan azab yang Allah berikan kepada mereka karena kekafiran mereka. Oleh karena itulah perbuatan baik yang dilakukan orang-orang kafir ya bermanfaat bagi mereka. Baik di dunia ataupun di akhirat. Manfaat di dunia orang kafir yang baik itu akan disenangi orang akan uh, disukai oleh sama manusia itu di dunia. Di akhirat azab yang Allah berikan kepada orang itu lebih ringan dibanding kepada orang kafir yang tidak berbuat baik di dunia tersebut ya. Itu yang pertama Pak Solihin. Wallahu alam. Adapun yang kedua Saum tiga hari. Ah, saum tiga hari itu apakah satu paket? Iya betul satu paket. Ayamul bid 13, 14, 15. Bagaimana kalau umpamanya tidak penuh hanya 13, 14 saja 15-nya tidak, maka boleh tetap akan memperoleh pahala. Akan tapi nilai dan kadar pahalanya tentu saja tidak sama dengan kadar pahala yang tiga hari. Terlebih kalau umpamanya ada uzur. 13 kita saum, 14 kita saum, 15 kita musafir, berangkat sehingga tidak saum, maka tetap dapat pahala 3 hari. Atau kita biasa 3 hari itu 13, 14, 15 bulan uh, bulan Hijriah selalu saum, suatu saat sakit sehingga tidak saum, tetap dapat pahalanya. Jadi walaupun kita hanya satu hari baik ada uzur ataupun tidak umpamanya hari ke-13 kita saum hari ke-14 aduh aya pertandingan main bola ya kalau saum pasti moal ngagolkeun akhirnya teu saum umpamananya maka teu saumna tanggal ke-14 itu tidak menggugurkan saum yang ke-13 tadi tetap dapat pahala yang ke-13-nya cuma ke-14-nya enggak dapat pahala karena tidak saum tadi ya itu yang kedua yang ketiga, sebaik-baik tempat. Ah, sebaik-baik tempatlah masjid, seburuk-buruk tempatlah pasar. Kenapa? Pertama, para ulama menjelaskan. Pertama, pasar itu tempatnya penipuan dan kedustaan. Baik dari penjual ataupun pembeli. Betapa banyaknya penjual-penjual yang menyembunyikan aib atau cacat dari barang yang dijual. Betapa banyaknya penjual-penjual yang berdusta tentang kualitas barang. Betapa banyaknya para penjual yang umpah berdusta tentang harga pokok dari sana. Mang iya sabara 10 ribu, 5 ribu we. Eh demi Allah tituna getos 8 ribu, padahal tituna 2 ribu. Akhirnya eleh deta anu anu meser teh akhirnya sokelah kan 10 ribu oge gitu kan. Seperti itu banyak ya termasuk yang mengurangi timbangan, mengurangi takaran, baik mengurangi timbangan itu dengan cara di apa namanya disiasati itu timbangannya bagaimana caranya aja agar sekilo itu jadi 8 ons gitu ya itu banyak ah, karena itulah maka se karena itu termasuk tempat kedustaan penipuan yang dilakukan oleh penjual ataupun pembeli, maka setan lebih banyak berkecimpung di sana. Ini yang pertama. Kedua, itu pusat bisnis, pusat mencari keuntungan duniawi. Dan itu bisa melalaikan. Sehingga pada saat azan zuhur berkumandang itu lagi marema umpamanya ya. Maka orang-orang bisa lalai. Baik penjual ataupun pembeli mengejar keuntungan dunia eh, melalaikan urusan akhirat. Oleh karena itulah karena ini melalaikan maka dianggap sebagai tempat yang buruk. Berdasarkan hal itulah maka wajar apabila Nabi SAW menyatakan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Adapun kalau di WC kita nggak akan ada tipuan-tipuan perkedustaan, nggak akan ada di jarian gitu ya, kita tidak akan ada tipu menipu gitu ya. Maka pasar dianggap sebagai tempat seburuk-buruk di dunia. Wallahu alam bisawab. Iya. Syukran Ustaz atas jawaban dari pertanyaan dari Pak Solehin tadi. Syukran. Dan kita akan uh, berganti sekarang kepada pertanyaan dari para pengirim SMS. Yang pertama dari Fitri di Cimahi. Assalamualaikum Ustadz apa hukumnya kita memberi kepada pengamen Apa setiap peminta-peminta harus kita beri Syukron Jazakallah Fitri di Cimahi Kalau ada pengamen gimana? Kalau mengamen jelas menyanyi ya. Nabi SAW melarang memberikan upah kepada nyanyian. Nabi SAW juga melarang para sahabatnya membeli budak yang profesinya menghibur dengan penghiburan menyanyi. Tidak boleh. Suatu saat eh, waktu dulu kita ada tablik akbar Syekh Ali Hasan Al-Athari Al-Halabi di Pusdai sana. Yang kemarin kan beliau tablik akbar di Istiqlal. Beberapa tahun yang lalu kan kita undang ke sini. Saya menjemput ke sana ke ke Jakarta, kemudian pakai mobil ke sini ke Bandung. Pas masuk tol Pasteur ada kepengamen biasa, gumrang gambreng gumrang gambreng. Saya nanya, "Ya Syekh, tih ya Syekh, apakah kita beri orang ini?" Apa jawab saya? Kata beliau, "Tu'tihi 'alal maksiyah." Apakah kamu memberi dia karena kemaksiatan dia? Jadi menyanyi itu sebuah kemaksiatan yang sudah kita jelaskan berdasarkan ayat wa wa minan nasi mayyashtaril lahwal hadits liyudil an sabilillah. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadits untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Lahwal hadits itu artinya nyanyian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Tutihi 'alal maksiyah wa tu'inuhu 'ala dzalik. Kamu memberinya atas dasar kemaksiatan dan menolong dia dalam kemaksiatannya? La, wallahi abadan tidak selama-lamanya. Tidak, tidak diberi. Oleh karena itulah, maka jangan memberi karena pertama itu mendukung dia kemas, kepada kemaksiatan. Yang kedua, uh, membuat orang itu, ya orang itu lebih memilih profesi itu daripada bekerja. Dan itu akan apa namanya membuat orang lain mengikuti dia. Kalau umpama bekerja sebagai pedagang asongan, Paling sehari 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu lah maksimal. Kalau nggak main bisa 100 ribu. Kalau umpamanya orang menjadi pegawai eh, dagang air mineral, kios-kios di, di pinggir jalan. Keuntungannya berapa? 20 ribu, 30 ribu sehari. Keuntungan bersihnya umpamanya. Kadang-kadang kurang dari itu. Kalau ngamen bisa 100 ribu itu bisa-bisa pekerjaan-pekerjaan mulia yang penghasilannya kecil itu ditinggalkan nanti beralih semua jadi jalan-jalan nanti bisa penuh nanti. Hmm. Itu karena apa? Karena ada yang memberi kepada hal yang seperti itu. Tapi kalau umpah semua sepakat tidak memberi, dan akan ada tuh yang gombrang-gambreng di tengah jalan. Uh, oleh karena itulah maka kita sudah banyak mendengar membaca di media-media tentang seruan dari Depsos ya yang dulu pernah disosialisasikan untuk tidak memberi kepada yang seperti itu bahkan di kota-kota tertentu kalau nggak salah ada sanksi ya bagi yang memberi ya di Jakarta di Jogja apa di Surabaya itu ada memberi sanksi dan itu bagus untuk mendidik mereka agar apa agar mereka itu bekerja dengan pekerjaan yang bagus. Adapun kekhawatiran bahwa ah, kalau nggak begitu nanti mereka merampok nodong, ya itu bisa kita antisipasi. Ada aparat kan, seperti itu. Walaupun jumlahnya juga nggak akan sebanyak yang ngamen. Kalau yang ngamen dihentikan lalu beralih kepada nodong, nggak akan seluruh pengamen menodong. <laughs> Tapi kita jadi eh, siapkan alternatif kerja bagi mereka yang lebih layak, lebih terhormat, dan mungkin saja hasilnya lebih besar daripada mengamen. Wallahu alam bisawab. Yeah. Terus kalau setiap peminta-minta apa perlu dikasih? Ya, kalau peminta-minta gimana? Lihat sikon. Kalau memang orang itu cacat gitu ya, e, baik buta ataupun pincang ataupun benar-benar kelihatannya e, dan tidak ada e, yang bisa dilakukan kecuali meminta, boleh. Karena untuk orang seperti itu dibolehkan meminta. Adapun yang jag-jag, sehat gitu ya, kuat. Atau yang pura-pura cacatnya dengan menipu. Jangankan di sini. Di Mekah aja ya para peminta itu banyak anak-anak kecil itu sudah mulai nipu-nipu tuh jadi si si tangannya itu dilipat gitu ya cangkel sama berajam jadi kelihatan seperti buntung sasiku gitunya dilipat kemudian masukkan ke tangan bajunya begini e, fisabilillah fisabilillah disidik-sidik teh nah, ada tebuntung eta ya, mah gitunya walaupun ada yang memang yang buntung satu dua tapi umumnya yang begitu oh enggak cuma dilipat nipu aja Nah yang seperti itu tentu saja tidak mendidik untuk kita beri. Jadi kalau umpamanya si peminta-minta tersebut kelihatan betul-betul layak diberi, cacat seperti itu, boleh kita beri 10 ribu ke atau berapa gitu ya. Nah, tapi kalau umpama orang itu tidak layak meminta, masih kuat, masih bisa bekerja, sebaiknya tidak. Wallahu alam bisawab. Iya, syukur Ustaz atas jawabannya. Kita sekarang ke pengirim SMS Pak Abdul Rashid di Padalarang, ustad tercelakah tercelakah kalau ada orang yang kerjaannya tiap hari cuma tolabul ilmi, baik baca buku, taklim, dengar radio, browsing, juga dakwah dan eidat tanpa mencari maisha Tapi orang ini bangun tidur di hadapannya sudah tersedia makanan. <laughs> Tiap hari seperti itu. Minta nasihatnya Ustaz. Jazakallah khair. Pak Abdul Rashid di Padalarang ya. Iya. Ada orang yang kerjanya ngaji terus, nggak pernah cari nafkah. Begitu bangun, kopi sudah ada, goreng ulen sudah ada gitu ya. Kemudian makan sudah ada, wah oh, senang. Mantap. Mantap. Itu cita-cita muzain itu. <laughs> Apakah orang itu tercela? Tergantung ya. Kalau, kalau dia seorang kepala rumah tangga. Maka dia wajib untuk mencari nafkah. Kalau tidak mencari nafkah untuk anak dan istri, dosa dia. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Kafa bil mar'i ithman idza dayya'a man ya'un." Cukuplah seorang itu dianggap berdosa apabila dia menyanyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Jadi wajib bagi dia mencari nafkah. Jadi kalau umpamanya seluruh waktunya habis untuk dakwah, untuk mencari ilmu sampai istri dan anaknya tidak bisa makan, tidak bisa tidak berpakaian, dia dosa. Si kepala rumah tangga ini dosa. Tapi kalau e, orang yang tadi itu betul kepala rumah tangga, tetapi dia punya investasi yang sebulan itu penghasilannya cukup untuk keluarganya. Umpamanya katakanlah investasi di sebuah usaha sebuah sebulan itu 10 juta, sebulan 10 juta cukup. Anaknya cuma dua, istrinya juga satu. Dan kemudian dia ingin fokus kepada ilmu. Oh itu bagus. Itu ingin saya juga kayak begitu tuh. Tidak harus mikir uang. Tidak harus mikir mencari nafkah gitu ya. Murni <coughs> hanya belajar mengajar. Belajar mengajar kewajibannya kepada anak dan istrinya terpenuhi karena punya investasi yang menghasilkan penghasilan tiap bulan yang cukup bahkan lebih bisa nyumbang bisa ini bisa itu gitu ya nah itu bagus nggak apa-apa orang itu tidak tercela jadi tercela atau tidaknya orang tadi dilihat dari apakah dia melalaikan kewajiban lain yang lebih wajib nggak kalau mencari ilmu kan waktunya bisa kapan saja tapi kalau mencari nafkah nggak bisa kapan saja kalau mencari ilmu bisa dengan berbagai macam cara. Kalau mencari nafkah nggak bisa. Caranya memang banyak tapi tidak semua cara itu bisa kita lakukan. Hanya satu dua macam cara. Nah jadi kalau orang tadi ya kepala rumah tangga yang mengabaikan kewajiban menafkahi lalu kerjanya hanya ngaji ngaji ngaji ngaji saja ya dia tercela. Dia berdosa. Tapi kalau dia sudah me melakukan kewajiban menafkahi anak dan istri, setiap bulan ada income yang cukup, lalu waktu-waktu yang dia miliki hanya hanya untuk ilmu, oh itu bagus sekali. Begitu Pak Abdul Rasyid wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Menyambung pertanyaan dari Pak Solihin tadi, eh, ini ada pertanyaan dari dari Abu Tariq Ustaz. Eh, Assalamualaikum, apakah pasar-pasar dadakan yang ada di sekitar masjid setelah kajian itu termasuk tempat yang buruk juga katanya? Iya, pas uh, kalau di Jakarta atau di Bandung juga kalau ada tablik akbar atau daurah sehari oleh ustadz itu suka ada yang jualan. Termasuk pasar hari Jumat bagaimana? Ya, ya. Pasar hari Jumat, hmm. iya, iya. Hari Jumat pas Jumatan tuh ya ada. Eh, Eh, ada yang jualan pakaian, jualan eh, parfum, jualan kopiah gitu ya, jualan buku-buku atau jualan macam-macam segala macam. Apakah itu termasuk tempat yang buruk juga, terburuk juga? Taib, itu bukan apa namanya eh, pasar yang yang rutin, yang kontinu. Tetapi ingat bahwa dianggap buruknya pasar itu karena sebab. Sebabnya apa? Tadi sudah disebutkan pertama tempatnya kebohongan dan eh, apa namanya manipulasi. Yang kedua melalaikan. Ya, kalau dua hal itu ada di pasar-pasar dadakan walaupun di sekitar masjid dia ya sama itu termasuk tempat yang buruk. Tapi kalau biasanya di, di apa di sekitar e, masjid yang mengadakan tablik akbar, terus yang jualan juga ikhwan akhwat yang juga sambil ngaji. Tujuan utamanya ngaji cuma dia memanfaatkan juga untuk dagang, dia amanah, dia tidak akan berdusta, dia tidak akan menipu, dia tidak menyembunyikan bar, eh, cacat dari barang yang dijualnya. Eh, dia juga tidak akan melalaikan dari ibadah. Pas sholat, semua tutup dulu, semua ditinggalkan, sholat dulu. Gitu ya. Maka itu bukanlah tempat yang buruk. Wallahu alam bisawab. Iya, syukran Ustaz jawaban. Uh, dan pertanyaan menyambung dari Pak Abdul Rashid tadi, ini ada pertanyaan dari Umu Aiman di Gunung Batu Cimahi. Kalau kepala keluarga tapi tidak bekerja padahal kuat dan mampu yang bekerja istrinya, dosa kah? Iya, dosa karena itu kewajiban suami. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna al nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita, bagi istrinya karena kelebihan yang telah Allah berikan kepada mereka dan kewajiban mencari nafkah atas mereka bagi keluarganya. Yang mencari nafkah itu yang berkewajiban adalah suami, bukan istri. Istri di rumah, membereskan rumah tangga. Makanya Nabi bersabda, "Kafa bil mar'i ithman idza Cukuplah seorang itu dianggap berdosa apabila dia menyanyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Jangan terbalik. Jadi suaminya beres-beres di rumah menjaga anak, istrinya keluar mencari nafkah. Eh terbalik. Bukan konsep Islam yang seperti itu ya. Jadi orang itu berdosa. Wallahu alam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Sekali lagi kepada para pendengar Radio Raja Bandung bahwasanya acara yang sedang kita ikuti ini adalah acara live secara langsung. Oleh karena itu kami Uh, eh, silakan kepada para pendengar Radio Raja Bandung yang akan bertanya ataupun hal-hal yang lain yang akan uh, bertanya kepada kami di lain telepon bisa langsung di telepon 022 868 62637 dan juga bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan lewat SMS di 081 1476 Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar Radio, Radio Raja Bandung yang lainnya dan kita akan uh, kembali kepada pertanyaan selanjutnya Ustaz dari para dari pengirim SMS dari Umu di Cimahi. Assalamualaikum. Apakah ada hadisnya bahwa ibadah haji yang diterima Allah hanya 70 ribu orang? Syukran jazakallah khairan. Wallahu alam, saya belum pernah mendengar ada hadis seperti itu bahwa orang yang ibadah haji itu ada 70 orang. Jadi belum pernah mendengar, belum pernah membaca. Mungkin ada tapi saya belum tahu. Atau mungkin sama sekali tidak ada. Karena apa? Karena kitab-kitab fiqih yang berkaitan dengan haji, kata orang sunnah matos dikotek-tak gitu ya. Terus diguar-guar gitu ta. Atau oh, seperti Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitab Mukhtasar al Qasin ada beberapa rahasia di balik ibadah-ibadah termasuk ibadah haji. Terus dikotek tak? Tidak tidak ada hadis yang seperti itu. Kenapa kita mengkotek tak? Ya karena secara pribadi saya juga pembimbing e, jamaah haji ataupun umroh dan sebagai pembimbing tentu saja harus mempelajari semendalam mungkin ilmu tentang haji dan umrohnya. Dikotek tak tentang kaifiat, tentang sifat manasik haji, tentang hikmah, tentang rahasia semuanya belum pernah mendengar hadis. Tapi kalau omongan orang banyak kita dengar. Tapi sekali lagi yang menjadi rujukan bagi kita adalah nas Al-Qur'an, hadis, ucapan sahabat dan penjelasan para ulama. Wallahu alam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita ke penanya selanjutnya. Assalamualaikum. Mohon penjelasan Ustaz, apakah semua umat muslim yang masuk surga bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW dan apakah penduduk surga kelak bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan penduduk neraka? Syukran atas penjelasan Ustaz. Iya, pertama, apakah setiap penghuni surga bisa melihat Rasul SAW? alaihi Wallahu alam. Terus terang saya tidak bisa menjawab karena tidak pernah mendengar penjelasannya. Kita pernah membahas tentang uh, surga dan neraka dan insya Allah nanti kita juga bahas secara rutin di sini. Kita tidak pernah mendengar penjelasan bahwa setiap orang yang masuk surga bisa berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, yang kita dapati adalah kita hanya bertemu dengan keluarga kita di dunia, di akhirat juga bertemu berkumpul kalau semua anggota keluarga itu masuk ke dalam surga. Adapun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Taala, iya, Jangankan di surga atau di neraka, di alam mahsyar aja sudah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ah, adapun seluruh penduduk surga ia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan frekuensi pertemuan yang berbeda-beda tergantung dari kadar imannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu ada wajah-wajah yang bercahaya karena mereka bisa melihat wajah Allah. Allah pun berfirman, "Lilladzina ahsanul husna waziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan diberikan balasan kebaikan dan aziyadah. Ada tambahan, nikmat tambahan. Nabi SAW menyatakan bahwa nikmat tambahan yang disebut yang dimaksudnya an-nadharu ila wajhillahil karim, bisa melihat kepada wajah Allah yang mulia. Ya, para penghuni surga semuanya bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahli neraka, ahli neraka tidak bisa melihat Allah di akhirat. Sebagaimana Al-Qur'an menyatakan kalla innahum yauma idzin innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun surat Al-Mutaffifin. Kata Allah tidak, sama sekali tidak. Mereka itu dari melihat Allah akan terhijab, akan terhalang. Para ahli neraka itu akan terhalang tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ayat ini menjadi dalil bahwa kalau orang-orang kafir di neraka tidak bisa melihat Allah, menunjukkan orang-orang mukmin di surga bisa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Jadi orang-orang kafir neraka tidak bisa melihat Allah, tapi ada ayat yang menyatakan dialog antara ahli surga dan ahli neraka dalam banyak ayat. Lihat umat surah Al-Muddathir. Eh, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tanya jawab antara penghuni surga dan neraka. Kata penghuni surga, Masalakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab dulu kami tidak mendirikan sholat. Walam nakunut imul miskin. Kami juga tidak memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Dan seterusnya. Ada dialog ya. Dialognya dengan cara yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Wallahu alam bisawab. Iya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita ada penelpon Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, radionya dikecilkan, ada feedback. Ya, ya sudah. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, ini dari Abu Sarah Cicadas. Iya. Nah, eh, Anak mau tanya bagaimana sikap yang benar terhadap uh, fitnah sekarang ini, film yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kebencian orang-orang kafir kepada Islam, kepada pribadi Nabi Muhammad SAW, kepada Al-Quran, itu tidak akan pernah padam sampai hari kiamat dengan berbagai macam cara. Termasuk cara membuat eh, cara menghina melalui film dan ini bukan yang pertama dan belum tentu yang terakhir. Dulu di Belanda ada sutradara yang membuat film yang menghina Islam yang kemudian ditembak oleh salah seorang muslim uh, Maroko yang ada di Belanda di Amsterdam. Kemudian akibat dari hal itu apa? Ada positifnya, ada negatifnya. Ketika terjadi pembunuhan, itu mesti mesti dihancurkan, diserang. Tapi dari sana banyak juga orang yang kemudian masuk Islam. Kenapa? Karena mereka penasaran kok umat Islam ini Kenapa sih sampai sengamuk itu gitu kalau nabinya dihina? Penasaran? Akhirnya mereka ingin tahu siapa sih Nabi Muhammad SAW yang membuat emosi umat Islam tersulut kalau orang pribadi ini pribadi orang ini dihina. Lalu dipelajari. Setelah dipelajari kagum lalu mereka menyatakan pantas kalau orang sehebat ini dibela kehormatannya mati-matian. Akhirnya mereka masuk Islam. Nah, terakhir kita melihat ada bukan melihat, belum pernah sih melihat, e, mendengar ada film terbaru yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghina Islam, dan itu sebuah pengkhianaan yang tidak bisa ditolerir. Ya, wajib, wajib, wajib kita untuk tidak berdiam diri tetapi tidak boleh juga kita mengingkari kemungkaran ini dengan perbuatan yang mungkar pula. Yang bisa menimbulkan apa namanya kerugian yang lebih besar kepada umat Islam. Kita ingat nggak ketika dulu ada sebuah tabloid di Indonesia yang me, apa namanya merengking tokoh-tokoh berpengaruh di dunia dan Nabi Muhammad SAW ditempatkan pada urutan yang ke-11 kalau nggak salah. Apa akibatnya? Akibatnya umat Islam mengamuk. Dirusaklah kantor tabloid itu. Tanpa mereka sadar itu disyut oleh orang-orang kafir. Pengrusakan itu lalu diekspos ke negeri-negeri barat ini kebiadaban umat Islam kepada non-muslim. Didagangkan tuh di Eropa, di Amerika, apa akibatnya? Akibatnya citra umat Islam di sana buruk dan jelek, kemudian mengucur dana eh, miliaran dolar atau jutaan dolar untuk kristenisasi, untuk eh, upaya-upaya uh, uh, apa namanya pendangkalan terhadap pemahaman Islam di kalangan umat Islam dan seterusnya. Sehingga salah satu buahnya sekarang munculnya lahirnya jil jaringan Islam liberal, dan seterusnya dan seterusnya. Munculnya orang-orang yang dianggap tokoh Islam, tetapi malah nyeleneh, malah memba, mem, lebih cenderung untuk um, mendukung kepentingan non-muslim dan menyudutkan umat Islam di mata dunia. Yang seperti itu tuh. Kita wajib wanti-wanti terhadap tindakan kita dalam mengingkari kemungkaran. Jangan sampai tindakan kita dalam mengingkari kemungkaran itu menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kita sendiri. Nah, termasuk yang sekarang ini, ya, ada film yang menghina Islam, maka apabila kita mampu untuk memberikan warning kepada mereka ya dengan cara-cara yang tidak menimbulkan madarat lakukan. Tapi apabila kita tidak bisa melakukan apapun kecuali tindakan yang anarkis yang madarat, lebih baik kita tidak berbuat apa-apa secara fisik, kita hanya mendoakan kecelakaan laknat bagi orang-orang yang menghina Islam tersebut. Kita mendoakan dalam solat-solat kita, pada solat, tengah malam, dalam saat-saat yang mustajab, agar Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan laknat dan azab kepada orang-orang yang menghina Islam, dan e, memperlihatkan ke apa kehancuran mereka di dunia ini juga di mata dunia karena menghina Islam begitulah akibatnya seperti itu yang kita harapkan. Ada sisi positif dari munculnya film itu di Amerika banyak orang-orang yang masuk Islam karena film ini. Berdasarkan hal itulah maka sekali lagi kita wajib merasa sakit hati, sedih, dongkol, kesal kepada orang-orang yang menghina Islam dan kita harus mencari jalan yang tidak menimbulkan mazharat untuk menyatakan protes kita dan meredam upaya-upaya lain yang akan menghina Islam. Begitu ya. Wallahu alam bissawab. Iya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita akan beralih ke penanya selanjutnya ya ini dari Ibu Nani di Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Menyimpang dari tema bagaimana pendapat Ustaz mengenai asuransi syariah katanya. Syukran. Iya, asuransi syariah, bank syariah tidak murni semuanya syariah. Bahkan lebih berbahaya daripada konvensional. Kenapa? Karena mereka mengatasnamakan Islam, tetapi e, beberapa faktor yang terlarang di dalamnya itu tetap ada. Sehingga banyak kaum muslimin yang merasa mutmain, merasa tenang dengan e, hal tersebut, padahal masih ada beberapa penyimpangan di dalamnya. Sebagai contoh umpamanya e, pertama bahwa di bank syariah itu ada sebuah pos yang disebut dengan baik min ajil. Jadi kalau kita umpamanya mau minjam uang ke bank 10 juta umpamanya oleh bank nggak mungkin diberi kalau tidak ada keuntungan. Tapi kalau keuntungan berupa bunga ya itu nggak boleh, haram. Untuk apa dianggap syariah? Tapi kalau tidak diberi keuntungan, ya ngapain rugi? Itu kan bank bank bank itu walaupun ada MLML syariah itu lembaga bisnis bukan lembaga sosial. Ya. Maka disiasati. Umpamanya saya mau pinjam 10 juta. Apa barang yang saya punya yang berharga 10 juta? Motor umpamanya. Motor itu saya jual ke bank harga 10 juta saat itu oleh bank dibayar cash 10 juta. Detik itu juga si motor dijual lagi oleh bank ke saya dengan harga 12 juta. Bank punya untung 2 juta, tapi saya membayarnya cicilan. Sebulan sejuta, sebulan sejuta, setahun beres. Tapi motornya tetap di saya. Yang ditahan cuma BPKB. Nah, itu yang disebut baik vitamin ajil. Jadi disiasati seolah-olah itu jual beli. Itu apa bedanya dengan saya pinjam 10 juta, nanti saya bayar 12 juta, gitu kan? 20% tuh bunganya. Oleh karena itulah, maka ini yang disebut dengan al-bai' bil inah. Yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah asyad minar riba. Lebih dahsyat keharamannya daripada riba karena itu hakikatnya riba yang dikemas dengan istilah embel-embel syariah. Nah penyimpangan seperti itu bukan hanya satu dua, tapi berapa poin. Dan itu juga terdapat di dalam apa asuransi syariah. Oleh karena itu, lebih utama bagi kita untuk tidak terlibat. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukron Ustaz atas jawabannya. Dan kita sekarang beralih ke penanya, ya ini dari Umunisda di Horengambang. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya bagi guru TK yang mengajar dengan bernyanyi? Iya, itu tidak ada bedanya. Jadi nyanyian itu termasuk salah satu ritual ibadah agama lain. Coba kalau hari Ahad kita ke gereja. Eh jangan, kata ini bukan usulan. <laughs> jangan. Tapi di gereja itu ibadah mereka salah satunya apa? Nyanyi-nyanyi. Nyanyian itu salah satu cara ibadah mereka. Dari dulu termasuk bersiul, bertepuk tangan, itu ritual ibadah agama lain. Allah menyatakan wa makana salatuhum indal baiti illa mukaw wa tasdiyah. Fadhuqul adzab bima kuntum takfurun. Tidaklah salat mereka di Baitullah kecuali dengan cara bersiul dan bertepuk tangan. Nah, jadi nyanyian dengan musik, bersiul, bertepuk tangan dengan menari itu ritual agama lain. Oleh kita lalu diadopsi seolah-olah cara ibadah agama kita itu kurang lengkap sehingga harus mengadopsi cara ibadah agama lain. Oleh karena itulah maka muncul alat-alat dakwah yang berupa nyanyian atau musik atau tarian lalu diembel ML dengan seni yang islami. Aduh. Itu sesuatu yang sangat berbahaya seolah-olah Islam itu perlu ditambah dengan cara mengadopsi tata cara ibadah dan dakwah agama orang lain ya. Wallahu alam bisawab. Iya, syukur Ustaz. Uh, sekarang ke pertanyaan dari Bapak Ajat di Cijera. Assalamualaikum. Ustadz, kan walimatus safar yang mau ke haji itu nggak ada. Tapi anak pernah menghadirinya. Ustadz yang mengisi tausiah mengistilahkan dengan tazawwad. Kan? Apakah tazawud istilah, mungkin ya? Oh, apakah istilah ini bisa dibenarkan? Tazawud mungkin bukan tazawud. Tazawud itu artinya pembekalan. Hmm. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian. Uh, uh, masdarnya tazawud. Tazawwada ya tazawwadu tazawudan. Bukan tazawud. Tapi tazawud. Pembekalan. Iya. jadi apa namanya istilah tidak akan merubah hakikat ya. Kalau umpamanya minuman keras ya, tetap aja kalau dia memabukkan disebut khamar walaupun disebut dengan nama sirup, dengan nama eh, apa namanya minuman modern itu tidak mengubah hakikat. Kebinahan, ke, kesalahan penyimpangan itu tidak akan berubah menjadi sesuatu yang dianggap benar hanya karena istilahnya dirubah mutazawud, mutasyakur, mau apapun itu tidak akan mengubah hakikat dari perbuatan itu di mata syariat ya. Jadi perubahan istilah tidak merubah hakikat dari hukum perbuatan tersebut. Wallahu alam bisawab. Iya. Masih ada beberapa waktu uh, lagi Ustaz. Dari ini sekarang pertanyaan dari Pak apa Barakallah Fik ini sama Dede di sasak bubur bengkel motor. <laughs> Apakah merokok termasuk dosa besar? Dalam surat Al-Hadid ayat 21, orang berlomba-lomba dalam mencari keridoan, mencari sorga, tapi di sisi lain dalam surat Al-Isra 27 mubazir saudara setan bisakah seiring sejalan orang yang berlomba-lomba di jalan Allah, tapi di sisi lain menjalankan mubazir dengan jalan merokok. Jazakallah khair. Iya, merokok. Tidak ada satupun orang pihak yang menganggap itu baik. Tapi kan ada kebaikan, betul. Judi, mabuk itu ada kebaikannya. Berzina itu ada kebaikannya, ada manfaat. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi, kul eh, apa namanya katakan olehmu eh, bahwa itu haram. Fa ithmuhuma aktsaru minaf ihima. Jadi dosa kedua-duanya judi dan apa namanya e, mabuk itu ada manfaatnya tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya diharamkan. Jadi hanya tidak hanya melihat aspek maslahat, tapi aspek madarat. Merokok ada gak maslahatnya? Jelas ada. Dengan merokok nikmat gitu ya dengan merokok tenang, dengan merokok gaya gitu ya. Tapi ma madaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Apa madaratnya? Wah banyak dari segala segi ya tuh. Dari segi kesehatan, dari segi etika, dari segi mengganggu, dari segi ah segala macam itu banyak. Nah oleh karena itu kalau para ulama di Timur Tengah, di Saudi, di Suria, di Yordania, di Kuwait itu sejak dahulu sepakat mengharamkannya. Di Indonesia baru-baru ini oh, beberapa ormas tertentu juga ikut mengharamkan. Yang belum mengharamkan itu hanya karena orang-orang yang memiliki wewenang untuk memberi fatwa itu masih merokok, masih kecanduan. Jadi masih berat untuk meninggalkannya. Oleh karena itulah, maka kalau diharamkan, maka nembak diri sendiri. Berdasarkan hal itulah, maka tidak diragukan lagi bahwa merokok itu sesuatu yang selain mubazir juga merusak. Kalau dalam Al-Quran, surah Al-Isra tadi dikatakan, Wala tubadziru innal mubadzirina kanu ikhwana Janganlah kalian berbuat tabdir, karena orang yang mubadzir itu adalah saudara-saudara setan. Banyak yang melakukan hal tersebutlah orang yang rajin ke masjid. Ke masjidnya juga bawa rokok. Begitu pengajian sekes-sekes sampai hasub temulak di masjidnya. Di satu sisi mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi di sisi lain mereka juga menjadi saudara setan. Dan ini sesuatu yang patojainya, bertolak belakang, kontradiksi. Tidak mungkin antara hak dan batil bersatu dalam diri seseorang. Walhasil jauhi jauhi jauhi rokok karena rokok itu tidak sekedar merusak lahiriah kita tapi juga batiniah kita, tidak hanya dunia kita tapi juga akhirat kita. Wallahu alam bisawab. Iya, syukron Ustaz atas jawabannya iya. dan kita ada penelpon yang Silakan. dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Uh, ini dari Pak Bang Bang di Ketapang. Iya. Mangga Pak Bang Bang. Ini Pak uh, kalau di masjid kami, kalau ini habis sholat selalu zikir bersama, apa itu boleh atau enggak? Kalau misalnya enggak boleh, apakah uh, saya bisa zikir sendiri tapi dalam masih dalam uh, riungan jamaah gitu iya. Pak Ustaz. Iya. Sedangkan jamaah lagi zikir bersama. Iya. Uh, yang yang kedua uh, apakah ngedengerin radio roja itu termasuk menuntut ilmu Pak Ustaz? Hmm. Terima kasih. Itu aja Pak Ustaz. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Bambang di Ketapang Barokallahu Fik. Mudah-mudahan Allah melimpahkan barokah, kesehatan, dan rezeki yang banyak kepada Pak Bambang, keluarga, dan juga seluruh pendengar Radio Roja ini. Pertama, uh, setelah sholat kita disyariatkan zikir. Sebaik-baik zikir adalah zikir yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik lafadznya ataupun caranya. Karena mereka adalah panutan Nabi dan para sahabat adalah panutan kita yang wajib kita ikuti. Apa yang mereka lakukan itulah yang terbaik untuk kita ikuti. Apakah Nabi dan para sahabat ketika ba'da sholat dikirnya berjamaah atau sendiri-sendiri? Jawabnya adalah sendiri-sendiri. Tidak dengan suara keras, tidak dikomando oleh Nabi lalu diikuti oleh para sahabat, sama sekali tidak. Mereka berzikir sendiri-sendiri. Bahkan ketika di zaman Nabi sudah meninggal, para sahabat masih ada di antaranya Abu uh, Abdullah bin Mas'ud, uh, kemudian juga Abu Musa al-Ash'ari, itu terjadi orang berzikir berjamaah dipimpin oleh seorang imam dengan mengumpulkan batu sejumlah tertentu kata orang itu ayo uh, tasbih sekian sebanyak batu ini subhanallah subhanallah semua terus tahmid takbir dan seterusnya datanglah Abdullah bin Mas'ud lalu ditegur a antum ahda min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Apakah kalian merasa lebih benar daripada Rasul SAW atau kalian mengada-adakan sesuatu yang tidak beliau ajarkan? Lihat para sahabatnya masih banyak yang hidup. Pakaiannya masih belum lusuh. Tapi kalian sudah mengada-ngadakan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Ditegur itu dikir berjamaah. Apa kata mereka? Lan nuridu illal khair. Kami tidak menginginkan apapun dengan yang kami lakukan ini kecuali kebaikan. Jadi hanya menginginkan kebaikan saja. Gitu ya. Jadi niatnya pasti benar. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kami murid khair la yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak memperolehnya. Tidak memperoleh kebaikan yang diinginkan. Karena apa? Karena caranya salah. Dia mencari cara sendiri yang tidak diajarkan dan tidak dilakukan oleh Nabi saw. Padahal cara untuk memperoleh pahala dari Allah ya dengan cara yang diajarkan oleh Rasul SAW kepada kita. Jangan membuat-buat cara-cara sendiri. Menambah-nambah. Kemarin baru saja saya mengikuti daurah di puncak salah satu yang adalah Syekh Dr. Muhammad bin Musa Al-Nasr. Beliau menjelaskan az-ziyadatu 'alal kamal kan nuqsani minhu. Menambah sesuatu yang sempurna itu adalah sebuah kekurangan, sebuah aib. Islam ini sudah sempurna. Kalau yang sempurna ini ditambah, maka tambahan itu aib. Coba umpah kita ya, kita punya tubuh yang sempurna. Ada lima jari, ada dua tangan, dua kaki, kakinya juga ada lima jari, ada dua mata, dua lubang hidung, dua telinga, dan seterusnya. Lalu kalau ada orang yang memiliki lebih, dan ini sudah sempurna. Ada orang yang memiliki lebih, jarinya ada enam, tangannya ada tiga gitu ya. Kelaminnya ada dua gitu ya. Apakah orang itu sempurna? Enggak, itu dianggap aib. Kaidah menyatakan aziyadatu alal kamal kanuksoni minhu. Jadi tambahan terhadap sesuatu yang sudah sempurna itu dianggap aib, dianggap kekurangan. Maka setiap ajaran yang ditambah-tambahkan kepada ajaran Islam itulah sebuah aib, sebuah kekurangan. Cara ibadah, cara takarub kepada Allah yang tidak diajar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu ibarat satu jari yang ditambahkan kepada lima jari kita, jadi enam. Maka kalau ada orang gitu ya ada enam jarinya, pasti oleh dokter dilihat kalau bisa diamputasi, amputasi, di, dioperasi, dilepas. Kan seperti itu tuh. Berdasarkan hal itulah, maka apabila kita ingin mengikuti sunnah Nabi SAW seusai sholat, maka silakan berzikir masing-masing. Karena demikianlah yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Apa yang beliau lakukan, diikuti oleh para sahabatnya, itu yang terbaik. Nabi SAW menyatakan, فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ SAW. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang gimana kalau kita sholat di masjid lalu imam dan jamaahnya zikir berjamaah. Kita ada di sana. Kita zikir sendirian. Kita zikir sendirian, tidak mengikuti zikir e, mereka, apalagi lafad zikirnya berbeda gitu ya. Kita hanya mengikuti apa yang diajar oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Mereka umpamanya menambah ini dengan menambah itu, ya kita zikir sendiri. Walaupun kita masih ada duduk di sana, nggak apa-apa ya. Begitu Pak Bambang, ini yang yang pertama. Kedua teh apa? Enggak ada dua pertanyaan tadi, satu lagi teh apa, lupa lagi. <laughs> Harus catat nanti. Maaf Pak Bambang yang kedua lupa ya, panjang ting jawabannya. Ya, uh, sudah cukup sampai di sini saja waktu yang kita miliki sudah habis, sudah jam 8 lebih satu menit. Insya Allah kita akan berjumpa kembali hari, eh nanti sore ya, nanti sore jam 4 sampai menjelang maghrib. Insya Allah kita ada pengajian di Masjid Umar Ibn Khattab Selasa ini. Bagi yang berkenan hadir ke sini langsung silakan. Bagi yang berhalangan dan hanya ingin mengikuti di uh, radio saja juga dipersilakan. Insya Allah kita berjumpa. Semoga Allah oh, iya. Subhanahu Wa Taala. Apakah mendengarkan radio Raja itu? Oh iya. Apakah mendengar radio Raja termasuk tolabul ilmi? Iya. Sekarang Pak Bambang merasa nggak bahwa apa yang dijelaskan di radio itu ilmu? ada tambahan ilmu, iya jelas ya. Yang ustadz yang masuk ke Radio Roja itu uh, tidak banyak. Kemarin kita daurah se-Indonesia mengundang sampai 300 ustadz se-Indonesia lulusan Madinah, lulusan Mekah, lulusan Riyadh, lulusan Yaman, lulusan e, Mesir. Itu semuanya diundang dengan pe, pemateri dari e, Yordania, tiga orang masyaih yang ahli di bidangnya masing-masing. Tapi tidak semua orang tersebut bisa masuk mengisi di radio roja ya. Oleh karena itu e, itu semuanya ilmu bisa diperlihatkan, bisa diperhatikan semua penjelasannya ilmu. Semua penjelasannya itu bersumber dari uh, rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan itu mendengarnya adalah termasuk salah satu di antara tolabul ilm juga. Ya, demikian Pak Bambang. Sekian saja para pendengar Radio Raja. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.